قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا Dan Al-Imam Tabrani meriwayatkan dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada di langit yang tujuh tempat seukuran telapak kaki ataupun sejengkal ataupun satu telapak tangan kecuali padanya ada malaikat yang berdiri atau malaikat yang sujud atau malaikat yang ruku. Dan bila datang hari kiamat, mereka seluruhnya berkata, Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan, kecuali kami tidak mempersekutukanmu dengan apapun. Sisa penjelasan dari hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dari yang sudah kita terangkan kemarin. Wa fi qaulihim illa anna lam nusyrik bika syai'an dan pada ucapan mereka kecuali bahwa kami tidak mempersekutukan engkau ya Allah dengan apapun. Di sini terdapat penjelasan dan keterangan bahwa Barang siapa yang selamat dari kesyirikan, maka sungguh dia telah selamat dari bahaya besar. Dan juga di sini terdapat pula pelajaran yang amat berharga, yaitu hendaknya kita benar-benar takut kepada kesyirikan dan bahwasanya para malaikat mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah menyelamatkan mereka dari kesyirikan dan ini merupakan nikmat yang teramat besar. Maka barang siapa selamat dari kesyirikan maka sungguh dia telah selamat dari bahaya besar namun barang siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan tidak bertaubat darinya, maka tidak ada keselamatan bagi dia. Na'udzubillah, nas'alullah assalamah wal afiyah. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak pada hadis yang ke-56. Hadis ini menjelaskan tentang zikru izami khilqatil malaikah. Penyebutan tentang besarnya penciptaan malaikat. Besarnya penciptaan malaikat. Kata Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام rawahu Abu Dawud wal Baihaqi fil Asma was Sifat wal Diya fil Mukhtarah. Famin sadatihim Jibrailu alaihi salam وقد وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق وح... نعم bisa juga وحسن الخلق والقوة Naam wa husnil khalqi wal quwah. Faqala ta'ala 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Diberi izin untukku diberi izin kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah dari kalangan malaikat pemikul arash. Di mana jarak antara cuping telinganya ke bahunya itu perjalanan 700 tahun. Jarak antara cuping telinganya ke bahunya adalah perjalanan 700 tahun. Diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat serta Ad-Diya dalam kitab Al-Mukhtarah. Dan di antara pemimpin para malaikat adalah Jibril salam yang Allah telah mensifatinya dengan al-amanah serta bentuk penciptaan yang baik dan memiliki kekuatan. Allah katakan allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa telah mengajari Muhammad malaikat yang memiliki kekuatan yang besar dzu mirratin fastawa yang memiliki bentuk yang indah kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Hadis ini di dalamnya terdapat penyebutan tentang besarnya penciptaan malaikat dan bahwasanya malaikat dari malaikat pemikul arsh jarak antara cuping telinganya dengan bahunya adalah 700 tahun. Masya Allah. Itu baru dari telinga ke bahu. Harus memakan waktu perjalanan 700 tahun. Fadalla ala idhami khilqatil malaikah. Ini menunjukkan tentang besarnya penciptaan malaikat dan bahwasanya tidak ada yang mengetahui penciptaan malaikat kecuali Allah. Maka pertanyaannya bila seperti ini besarnya makhluk Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq? Dengan zat yang maha pencipta Allah Rabbul Alamin. Dan di sini dalam hadis ini bahwasanya di antara malaikat itu ada jenis malaikat yang memiliki tugas yang diembani tugas menjadi pemikul arash. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ketujuh Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih Malaikat yang memikul arsh dan yang berada di sekitar arsh mereka bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka beriman kepadanya dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat ke-17 wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah dan memikul ars Tuhanmu di atas mereka yang berkuasa di atas mereka sebanyak delapan. Jadi malaikat pemikul ars ini empat, empat malaikat namun ketika terjadi kiamat, dilipat gandakan jumlah mereka menjadi delapan. Menjadi delapan. Kemudian kalimat min sadatil malaikah Jibril. Di antara pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung Jibril dengan sifat amanah. Allah katakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, "Nazala bihir ruhul amin." Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Jibril alaihi salam. Fahuwa aminun 'alal wahyi. Maka Jibril itu kepercayaan Allah yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memujinya dengan al-quwwah. Memiliki kekuatan quwwatul khilqah wal badan. Kekuatan dari sisi bentuk penciptaan dan badan. Faqauluhu ta'ala 'allamahu syadidul quwwah maka firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarinya adalah syadidul kuwa. Di sini menunjukkan tentang kekuatan badan. Wa wasafahu bihusni surah dan juga disifati dengan bentuk yang bagus. Allah katakan dzu mirratin ay khilqatin hasanah. Memiliki penciptaan bentuk penciptaan yang bagus. Maka allama nabiyana Muhammadan wa huwa Jibril alaihi salam. Ketika disebutkan allamahu syadidul quwa yang mengajarinya adalah pemilik kekuatan yang besar yaitu mengajari nabi kita Muhammad Jibril alaihi salam dan akan datang penyebutan di antara yang menunjukkan kekuatan Jibril. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala selanjutnya, "Wa min shiddati quwwatihi annahu rafa'a madaina qaumi Lutin alaihi salam wa kunna sab'an biman fihinna min al-umami wa kanu qariban min arba'ati mi'ati alfin wa ma ma'ahum min ad-dawabi wal hayawanat wa ma madaini min al-aradi wal imarat ala tarafi janahihi." hatta balagha bihinna ananas sama hatta sami'atil malaikatu nubaha kilabihim wa siyaha dikatihim thumma qallabaha faja'ala 'aliyaha safilaha fahadha huwa syadidul quwa di antara yang menunjukkan kekuatannya bahwasanya ia mengangkat kota-kota kaum Nabi Lut alaihissalam salam ada tujuh kota bersama yang ada di dalamnya dari penghuninya. Jumlah mereka mendekati 1400. Oh, afwan 400 ribu 400 ribu orang bersama dengan binatang-binatang hewan serta tanahnya dan bangunan-bangunannya ini semuanya diangkat pada salah satu ujung sayapnya hingga mencapai awan hingga para malaikat mendengarkan lolongan anjing mereka dan kokok ayam mereka ketika diangkat itu lalu ia balik dijatuhkan dengan cara dibalik atasnya menjadi bawahnya fahadha huwa inilah firman Allah syadidul quwa kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di mana apa yang disebutkan ini disebutkan dalam riwayat afan Taib kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala Qauluhu ta'ala syadidul quwa ay Jibril, alaihi salam. Yang memiliki kekuatan besar adalah Jibril. Ia datang ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk membinasakan kaum Lut. Dan Lut adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Beliau adalah putra dari saudara Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim huwa ammuhu alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah paman beliau. Beliau datang berhijrah bersama Ibrahim dari Irak menuju Syam dari negeri Babil, Babilonia di Irak menuju Syam dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke kaumnya dan kaum beliau adalah sebuah umat yang jelek, umat yang buruk. Mereka mendatangi sesama lelaki. Naum, nam. Kaum Sodom, kaum homoseksual. Mereka kaum Nabi Lut ini adalah orang pertama atau manusia pertama yang melakukan perbuatan keji seperti ini yang tidak ada seorang pun dari penduduk alam ini yang mendahului mereka. Mereka lah umat pertama yang melakukan perbuatan homoseksual. Padahal sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagi kaum lelaki para wanita yang menjadi istri-istri mereka. Yang mereka itu baik. Dihalalkan untuk bercocok tanam dan mengembang biakan keturunan. Tetapi mereka kaum yang buruk ini mengganti dari apa yang sudah Allah ciptakan untuk mereka dari para istri, dari fitrah. Dan mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka naam menghancurkan yang namanya pernikahan, menghancurkan keturunan, membinasakan keturunan, justru mereka meletakkannya pada dubur laki-laki, fahada dalilun au fahuwa dalilun ala khubsihim. Ini sebagai dalil tentang betapa jeleknya mereka. Kejahatan seperti ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kejahatan dan keburukan ini yang bahkan binatang saja enggan untuk melakukannya. Binatang saja enggan melakukannya. Binatang pun bukan mendatangi sesama jenis yang ia datangi lawan jenisnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus kepada mereka Lut dan mengingkari perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan bagaimana ucapan Nabi Lut alaihi salam kepada mereka Atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian akan mendatangi jenis laki-laki? Melakukan hubungan sesama lelaki. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Lalu kalian tinggalkan apa yang sudah Allah ciptakan untuk kalian dari istri-istri. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kaum yang melampaui batas. Yakni kalimat qaumun adun yakni mutajawizuna minal halal ilal haram. Kalian melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Mereka keluar dari sifat kemanusiaan kepada sifat kebinatangan yang rendah yang bahkan binatang pun tidak melakukan seperti yang mereka perbuat. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Bahkan binatang pun tidak melakukan sebagaimana yang mereka perbuat. Maka ketika mereka enggan untuk meninggalkan kejahatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka hukuman dengan hukuman yang belum pernah ditimpakan kepada satu umat pun sebelum mereka. Nah, Allah memberi mereka hukuman dengan sebuah hukuman yang belum pernah ditimpakan kepada umat siapapun sebelum mereka. Karena perbuatan yang mereka lakukan juga belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk mengangkat kota yang mereka tempati sebanyak tujuh kota yang padat penduduk dengan harta benda yang ada di dalamnya, hewan-hewannya, dan buminya, seluruhnya, bangunannya diangkat oleh Jibril pada salah satu ujung sayapnya hingga naik ke awan, naik ke atas. Para malaikat mendengarkan lolongan anjing mereka dan kokok ayam mereka, lalu kemudian Jibril membaliknya, menjatuhkan kembali dengan cara dibalik. Atas menjadi bawahnya, bawahnya menjadi atasnya, dan diikuti dengan hujan batu sebagai bentuk hukuman. Lah, negeri yang terbenam tersebut, ya, ini adalah jalur lalu lalangnya orang-orang Arab. Negeri yang sudah dibalik itu adalah jalur rute lalu lalangnya orang Arab ketika mereka safar menuju negeri Syam. Namun mereka tidak mengambil ibrah mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Furqan ayat ke-40. Bisa dilihat nanti dibuka Al-Quran terjemahan misalnya. Allah katakan وَلَقَدْ atau عَلَى الْقَرْيَةِ allati أُمْتِرَتْ mataras السَّوْءِ afalam yakunu يَرَوْنَهَا bal nushura Sungguh mereka mendatangi negeri Sodom yang dihujani dengan hujan batu. Tidakkah mereka melihatnya? Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan hari kebangkitan. Demikian pula Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 137 sampai 138 wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa laili afala ta'qilun dan sesungguhnya kalian melewati bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan malam. Artinya memang itu lalu lalangnya mereka. Itulah tanah yang sudah dibalik itu yang mereka jadikan sebagai rute perjalanan. Musbihin wa billail pagi dan malam. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengerti? Demikian pula Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-76 wa innaha labisabilim muqim. Negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih dilalui oleh mereka. Ya, labisabilim muqim itu adalah jalan mereka yang dinamakan dengan Buhairah Lut. Naam, dinamakan dengan Buhairah ini di danau Lut Allah Subhanahu wa taala biarkan seperti itu sebagai ibrah dan idhah sebagai bentuk nasihat oleh karena itu datang dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi." Kalau kalian mendapati orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut, ya, kalian dapati kaum homoseksual ini, bunuhlah pelakunya dan yang dilakukan kepadanya. Ini dua-duanya. Dan kata Syekh wa ajma'as sahabatu ala qatli man yaf'alu fi'lahum. Sahabat berijma' tentang dibunuhnya orang yang melakukan perbuatan seperti mereka ini. Tetapi yang terjadi khilaf, yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah tentang cara membunuhnya bagaimana. Di antara mereka ada yang mengatakan yang berpendapat bahwasanya dia dibawa ke tempat yang paling tinggi. Anggaplah misalnya bawa ke gunung, ke atas gunung. Ya, yurfa'u ila a'la makanin fil balad dibawa ke tempat tertinggi di gundi di negeri itu summa yulqa kemudian dilempar ya, entah apalah bentuknya pokoknya dibawa ke tempat tertinggi di negeri itu lalu dilempar habis itu dihujani batu ya dilempari batu sebagaimana yang Allah perbuat kepada kaum Nabi Lut di antara mereka ada yang mengatakan dia dibakar dengan api. Waqad harraqa Abu Bakr Abu Bakar pernah membakar. Wa minal ulama man yara dan diantara ulama juga ada yang berpendapat annahum yuqtaluna bisayf. Mereka dibunuh dengan pedang, dipenggal. Maka kata Syekh, fal ulama'u lam yakhtalifu fi qatlihim. Ulama tidak terjadi perbedaan pendapat tentang dibunuhnya naam kaum seperti ini kaum homoseksual ini wa inna makhtalafu fi kaifiyati qatlihim yang terjadi perbedaan pendapat adalah tentang bagaimana cara membunuhnya dan sudah kita sebutkan beberapa bentuk gambaran dari apa yang disebutkan para ulama rahimahumullahu taala wallahu taala a'lam bisawab ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini semoga bermanfaat bagi Ana dan antum semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menambah iman kita, menambah takwa kita dan juga benar-benar menjadi cahaya yang menerangi gelapnya kebodohan kita dan Allah terus menanamkan semangat dalam hati-hati kita untuk menimba ilmu, bermajelis ilmu yang tentu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita.